سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini وأنت حل بهذا البلد dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini ووالد وما ولد dan demi pertalian bapak dan anaknya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? ولسانا وشفتين dan lidah dan sepasang bibir وهديناه النجدين dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan فلقتحم العقبة tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat أو مسكينا ذا متربة atau orang miskin yang sangat fakir ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang أولئك أصحاب الميمنة Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.